Kata beliau, kata Ibn Abdul Aziz, semestinya kalau pakai kalimat-kalimat yang jelas, tegas, jangan kata mujmal, itu lebih baik. Yaitu kalimat yang jelas dalam Quran dan Sunnah dipakai. Jadi kalau mau menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang pertama sebelum yang lainnya, maka kalimatnya dalam Al-Qur'an ada huwal awwalu wal akhir wal awwalu dialah Allah al awwal jangan pakai kalimat qadim qadim mengandung makna yang lain seperti makna sudah usang itu tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala demikian pula kemarin dalam matan yang dibahas disebutkan kalimat jihah bahwa Allah tidak diliputi jihah Allah tidak begini sebutkan kalimat-kalimat yang mujmal apa itu jihad? Tidak jelas. Kalau mau menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas makhluk-makhluknya, ada kalimat yang jelas dalam Al-Qur'an. Dan sangat banyak. Apakah kalimat a'la atau kalimat ulu atau kalimat bahwa Allah Subhanahu wa taala Aliyul a'la Maha tinggi. Ini sangat banyak dalam Al-Qur'an. Yang tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Catatan kedua adalah yang sudah juga dibahas dengan kalimat sair al-mubtada'at. Lihat matanya kembali. Ta'ala an hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawat. La tahwihi al-jihad. As-sibt al mubtada'at. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi dengan arah-arah yang enam kasairil mubtada'at, tidak seperti mubtada'at, tidak seperti makhluk-makhluk yang baru atau tidak seperti benda-benda yang baru ada. Ini juga dikritik kalimat mubtada'at. Kenapa? Karena ada makhluk-makhluk yang juga karena besarnya dia tidak diliputi. Kalau anna qawlahu al mubtada'at yufham minhu annahu ma min mubtada'in illa wa huwa mahwiyun. Bahwasanya terkesan dari ucapan tadi tidak ada mubtada'at makhluk-makhluk yang baru diciptakan yakni yang tadinya tidak ada kemudian diadakan oleh Allah itu mubtada' namanya. Tidak ada satu makhluk pun kecuali mahwiyun diliputi sesuatu. Baik. Pertanyaannya, bagaimana makhluk yang paling besar? diliputi oleh apa? Tidak diliputi oleh makhluk lain. Iya kan? Karena makhluk paling besar. Seperti arus Allah. Seperti arus misalnya. Yang langit-langit yang tujuh itu dibandingkan dengan arus. Seperti tujuh cincin yang ditebar di padang pasir. Betapa besarnya arus. Tapi makhluk apa yang meliputi arus? Tidak ada. Karena itu paling besar. Berarti bukan sairil mubtada'at, bukan seluruh mubtada'at itu mahwi. Ada mubtada' yang tidak mahwi seperti arsh tadi. Tetapi saya ulangi sedikit karena ada jawaban dari musannif atau dari uh, eh, asy-syarih. Berkata Ibnu Abdul Aziz rahimahullah. Kita baca selanjutnya. Wa yumkin an yujab. Tetapi mungkin bisa dijawab. An hadal iskal dari kesulitan ini yakni sesuatu yang sulit dipaham dari ucapan musannif dengan kalimat sair ternyata bisa dijawab bi anna sair bi makna baqiyah bahwa sair itu bisa bermakna baqiyah dan sisa makhluk lainnya la bi makna jami' bukan bermakna seluruh makhluk bukan tapi seperti makhluk-makhluk lainnya begitu makhluk-makhluk lainnya bukan seluruhnya jadi keumumannya Bahkan hadza aslu ma'naha. Bahkan itu merupakan asal maknanya. Mana asalnya adalah itu. Wasairil mubtad dan sisa makhluk-makhluk lainnya. Wa minhu as-su'r wa huwa ma yubqihi syarib fil ina. Karena itu adalah makna asal, apa buktinya kalau itu adalah makna asal? Buktinya disebutkan dalam bahasa Arab kalimat su'ur yang bermakna sair, tapi bermakna sisa yang tersisa dalam gelas ketika kamu minum. Kamu minum, ada sisa air dalam gelas, itu dikatakan su'ur. Dikatakan dalam bahasa Arab, su'ur. Fayakunu muradu ghalibal makhlukat. Maka ucapan musannif, al mubtada'at, bukan seluruh mubtada'at. Tetapi, dan sisa makhluk-makhluk lainnya. Tidak seperti sisa makhluk-makhluk lainnya. La jami'uha, bukan seluruhnya. Idis sa'ir alal ghalib adal minhu alal jami' karena sa'ir bermakna ghalib itu lebih menunjukkan atau lebih dipakai daripada sa'ir bermakna seluruhnya. Kalimat sa'ir kadang bermakna seluruhnya, kadang bermakna sebagian besar. Tetapi mana yang lebih sering dipakai? Dikatakan yang lebih sering dipakai justru sair bermakna keumuman. Bukan seluruhnya, tetapi sebagian besarnya, dominannya. Sehingga kalau itu adalah yang paling banyak dipakai atau yang lebih ditunjukkan dengan kalimat tersebut, maka dengan husnudzan kita membaca ucapan musannif dengan makna itu. Matanya dikatakan laisa kasairil mubtada'at. Tidak seperti kebanyakan mubtada. Jadi kebanyakan terjemahannya, bukan seluruhnya. Hati-hati, ini jawaban dari kesulitan yang tadi dibahas pada pekan yang lalu. Fayakunul ma'na. Maka jadilah maknanya, Allah Ta'ala ghaira mahwiyin kama yakunu aktarul makhlukati mahwiya. Lihat maknanya. Kata Ibn Abdul Aziz, berarti kalau begitu, maknanya adalah fayakunul ma'na Allah Ta'ala. Bahwa Allah Ta'ala tidak diliputi oleh sesuatu apapun. Tidak seperti kebanyakan makhluk-makhluknya. Bal mahwin Bahkan Allah Subhanahu wa tidak diliputi oleh segala sesuatu. Ta'ala Allahu an dan maha suci Allah tidak mungkin diliputi oleh satu makhluk apapun. Wala yudhannu annahu mimman yaqulu inna Allah ta'ala laysa dakhilal alam wala kharijahu binafi naqidaini kama dhannahu ba'du syarihin dan jangan dikira la yudhan jangan dikira bahwa syair dengan apa yang diucapkannya dalam matan ini mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak di dalam alam tidak pula di luarnya menafikan dua perkara yang bertentangan, yang kontradiksi. Jangan dikira. Jangan salah paham. Jangan mengira bahwa berarti Syekh Abu Ja'far Tahawi menyatakan bahwa Allah tidak di mana-mana. Tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Ini jelas akidah yang batil karena mempertemukan dua yang berlawanan. Kalau tidak di dalam berarti di luar. Kalau tidak di luar berarti di dalam. Kan begitu. Ini dinafikan kedua-duanya. Tidak di dalam, tidak di luar. Lantas di mana? Berarti nggak ada. Siapa yang menyatakan Allah tidak di mana-mana, berarti menganggap Allah tidak ada. Iya kan? Siapa yang menganggap bahwa Allah tidak di dalam alam dan tidak pula di luar alam, berarti menganggap bahwa Allah tidak di mana-mana, berarti Allah tidak ada. Maka ini adalah akidah yang batilah, batilah, batilah. Akidah sesat. Tetapi ahlu sunnah termasuk Abu Ja'far Tahawi ketika menyatakan Allah tidak diliputi oleh arah-arah, tidak diliputi oleh tempat. Maknanya tidak di dalam sesuatu, tidak di dalam makhluk. Berarti di mana? Di luarnya, di atas seluruh makhluk-makhluknya. Wallah aliyul a'la. Allah maha tinggi, setinggi-tingginya. Di atas seluruh makhluk-makhluknya. Sehingga kalau dikatakan di mana? Di atas. Maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Ini baru keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Yang disebutkan dalam Quran, disebutkan dalam sunnah, bukan satu, bukan dua, bukan tiga ayat, sekian banyak ayat. Dan sekian banyak hadis. Ikhwan ibn a'azakumullah. Berdoa Rasulullah SAW menengadah ke langit. Karena Allah di atas. Demikian pula malaikat-malaikat ta'rujul malaikat warruhu ilaihi Malaikat naik kepada Allah. Ta'rujul malaikatu ilaih. Malaikat-malaikat itu naik kepada Allah. Berarti di mana Allah? Di atas. Ditambah lagi. Ilaihi yarfa'ul kalimut tayyib. Wal amalus salih yarfa'uh. Kepadanya lah naik. Kalimat-kalimat yang tayyibah. Kepada siapa naiknya? Pada Allah SWT wa amalus salih yarfau Demikian pula amal soleh diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diangkat kepada Allah, Allah di mana berarti? Di atas. Maka ini adalah ayat-ayat yang sangat jelas, hadis-hadis yang sangat jelas. Sungguh tidak ada yang menentangnya kecuali orang yang tidak paham, jahil, atau orang yang tidak bisa diajak bicara. muslim yang saya hormati. Maka dikatakan oleh Syekh dengan kalimat yang tegas bahwa Allah tidak diliputi oleh makhluk apapun. Tidak seperti kebanyakan makhluk-makhluknya. Ini kita diliputi oleh masjid. Masjidnya diliputi oleh udara ini. Udaranya diliputi oleh atmosfer. Atmosfernya diliputi lagi oleh sekian alam. Terus begitu sampai yang paling besarnya. Iya kan? Sedangkan Allah subhanahu wa tidak diliputi oleh apapun. Berarti Allah bukan di dalam makhluk tetapi di atas seluruh makhluk. Kau muslimin yang saya hormati. Maka dikatakan oleh beliau, oleh Ibn Abdul Aziz yang mensyarah ucapan syair, La yudhannu bi syair. Jangan dikira, jangan disangka ucapan syair. Maksudnya adalah Allah laisa dakhilal alam wala kharijahu. Jangan dikira maksudnya adalah Allah tidak di mana-mana, tidak dalam alam, tidak pula di luar alam. Binafin naqidain dengan menafikan dua perkara yang bertentangan. Kama dhannahu ba'd syarihin sebagaimana dikira oleh beberapa pensyarah ucapan Abu Ja'far Tahawi. Jadi ada yang mensyarah ucapan Abu Ja'far Tahawi tetapi tidak paham apa yang dimaksud oleh Abu Ja'far Tahawi rahimahullah. Sehingga ditafsirkan ke sana. Ditafsirkan dengan berarti Allah tidak di mana-mana karena tidak diliputi arah. Berarti tidak di mana-mana. Keliru besar. <laughs> Qala bal muraduhu bahkan yang dimaukan oleh syekh Allah ta'ala munazzahun an yuhita bihi syai'un min makhluqatih bahkan maksudnya musannif maksudnya Abu Ja'far Tahawi bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin diliputi oleh makhluk-makhluknya enggak mungkin diliputi oleh makhluk-makhluknya wa an yakuna muftaqiran ila syai'in minhal arus atau gairih. atau Allah Subhanahu wa taala membutuhkan makhluk. Tidak. Membutuhkan arus atau yang lainnya? Tidak. Allah tidak butuh kepada makhluk apapun dan Allah tidak diliputi oleh makhluk apapun, Allah tidak di dalam makhluk apapun. Berarti Allah Subhanahu wa taala terpisah dari makhluknya di atas seluruh makhluk-makhluknya. وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه نظر فإن أضداده قد شنعوا عليه بأشياء أهون منه فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشاع عنهم تشنيعهم عليه به وقد نقل أبو مطيع البلخ عنه إثبات العلو Adapun Wa fi thubuti hadzal kalam anil imami Abu Hanifah, adapun katanya sabitnya ucapan seperti ini dari Imam Abu Hanifah bahwa Allah tidak di mana-mana, ini fihi nadhar, itu perlu diteliti lagi. Fihi nadhar, ini perlu diteliti lagi. Fa inna adadahu qad shana'u alaihi bi asya' ahwan minhu. Karena musuh-musuhnya, ini yani lawan-lawannya Imam Abu Hanifah telah menentang beliau dengan banyak perkara. Kalau saja ada kalimat ini, niscaya mereka akan menentangnya dengan penentangan ini. Iya kan? Saya ulangi ucapan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi. Bahwa apa yang dikatakan bahwa Abu Hanifah menyatakan Allah tidak di mana-mana, itu adalah tidak sabit. Dan perlu diperiksa lagi, perlu diteliti lagi. Kenapa? karena ada beberapa orang-orang yang tidak suka dengan Imam Abu Hanifah, itu menentangnya dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan. Tetapi nggak akan ada, tidak ada, tidak pati mereka menuduh bahwasanya Imam Abu Hanifah menyatakan Allah tidak di mana-mana. Tidak ada. Padahal yang dituduhkan kepadanya ahwan, lebih ringan daripada ucapan Allah tidak di mana-mana. Ucapan Allah tidak di mana-mana itu berat. Menyatakan Allah tidak ada. Jadi di mana Allah? Ya enggak di mana-mana. Berarti nggak ada. Ya enggak ada. Nggak di mana-mana kan berarti nggak ada. Ini ucapan kufur yang mengerikan. Kalau saja ada ucapan ini pada Abu Hanifah, niscaya lawan-lawannya akan menyerang dia dengan perkara ini. Iya kan? Mesti. Tetapi kenyataannya tidak ada. Kalau dibaca bagaimana orang-orang yang menentang Abu Hanifah, tidak ada yang menentangnya dengan kalimat engkau berkata bahwa Allah tidak di mana-mana berarti engkau menyatakan Allah tidak ada yang Apa maknanya? Maknanya bahwa itu tidak keluar dari ucapan Abu Hanifah rahimahullah. Nah, apa diantaranya kritikan pada Abu Hanifah? Beliau menyatakan rahimahullah bahwa yang bertambah dan berkurang itu ketakwaannya. Adapun iman tidak bertambah, tidak berkurang yang akhirnya dikira, diistilahkan dengan murjiatul fuqaha. Murjiahnya para fuqaha. Beda dengan murjiah yang ekstrim, beda. Sebab Abu Hanifah dan yang bersamanya dari para fuqaha bukan menyatakan iman tidak naik dan tidak turun kemudian berhenti. Berarti imannya orang ini dengan imannya Rasulullah SAW sama, tidak. Bukan itu. Tapi beliau menyatakan bahwa yang berbeda-beda adalah ketakwaannya. Ya berarti istilah saja bahwasanya mereka imannya dengan iman-imannya para ulama, imannya Rasulullah dan imannya para sahabat sama. Yang berbeda ketakwaannya. Ini murjiatul fuqaha. Qanibrin Allah diserang rame-rame Abu Hanifah oleh beberapa ulama. Tayyib kata Ibu Abdul Aziz. kalau saja Abu Hanifah menyatakan bahwa Allah tidak di mana-mana, bagaimana kira-kira? Niscaya musuh-musuhnya akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Iya kan? Bukan hanya masalah irjal fuqaha tadi. Ada yang lebih besar menyatakan bahwa Allah tidak di mana-mana. Ini mengerikan. Tetapi toh tidak ada. Bahkan sebaliknya. Diriwayatkan. Dari Abu Hanifah. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Beliau menyatakan bahwa Allah maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Lihat kalimatnya. Ibn Abdul Aziz rahimahullah menyatakan. Dan beliau sangat pantas berbicara tentang Abu Hanifah karena beliau berada di madhabnya. Nah, الحنفي قال وقد نقل وقد نقل Abu Muti al-Balkhi anhu itsbatul ulum dan telah dinukil oleh Abu Muti yaitu Al-Hakam Ibn Abdullah Ibn Maslamah Al-Khurasani sahabatnya Abu Hanifah Murjiyun Jahmi Qala Abu Dawud taraku hadithuhu. Qala berkata Abu Dawud ditinggalkan namanya atau ditinggalkan hadisnya. Dalam keadaan seperti itu orangnya. Artinya orang yang bukan lurus dikatakan murjiun jahmi. Tetapi dia menukil tentang Abu Hanifah bahwa Abu Hanifah menetapkan isbatul ulu bahwa menyatakan Allah maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Kama saya tidikruhu insyaallah sebagaimana akan datang sebutannya nanti insyaallah taala. Wa zahiru hadal kalam yaktadi nafyuh dan zahir dari ucapan ini berarti penafian ucapan Abu Hanifah bahwa Allah tidak di mana-mana. Karena menyatakan Allah Maha Tinggi di atas. Berarti menafikan ucapan yang tadi. Berarti tidak mungkin Abu Hanifah mengucapkan dua kalimat yang bertentangan. Di sini menyatakan Allah Maha Tinggi di atas arasnya, di sini menyatakan Allah tidak di mana-mana. Ini keliru. Penetapannya dari Abu Hanifah. Lam yurid bimisl, lam yurid bimislihi kitabun wala sunnah. Tidak disebutkan pendapat yang seperti itu bahwa Allah tidak di mana-mana. Tidak disebutkan dalam kitab Al-Quran wala sunnah. Tidak pula dalam sunnah. Falidzalika qultu, oleh karena itu aku katakan, inna fi thubutihi 'anil imami nazaran bahwa sesungguhnya penetapan kalimat itu dari Abu Hanifah perlu diteliti lagi. Innal aula tawaqquf fi itlaqih, bahkan yang paling pantas adalah untuk kita diam. Jangan berkomentar dengan riwayat yang tidak jelas. Fa innal kalam mislihi khatarun, karena ucapan yang seperti itu khatar, bahaya. Khatar ini khatir, berbahaya. Bikhilafil kalam, bima warada anis syari' Beda dengan ucapan yang diriwayatkan dalam syariat, dalam Quran dan Sunnah. Seperti kalimat al-istiwa wa Allah tinggi di atas arasnya. Wan nuzul Allah turun ke langit dunia dalam hadis yang mutawatir. Di sepertiga malam terakhir. Ini ada riwayatnya. Adapun kalimat tadi Allah tidak di mana-mana, tidak dalam alam, tidak di luar alam. Tidak ada. Yang ada, thumma stawa 'alal arsh Atau thumma ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Atau Ar-Rahmanu 'alal arsh istawa. Semuanya menunjukkan bahwa Allah maha tinggi di atas arsnya, di atas langit, di atas semua ketinggian. Wa man dhanna minal juhali Anahu idza nazala ila sama'id dunya kama akhbar as-sadiq sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yakunu al-'arsyu fawqahu <coughs> dan jangan dianggap seperti anggapan orang-orang bodoh yang mengatakan bahwa Allah kalau turun ke langit dunia berarti arus ada di atasnya. Ini juhal alias goblok. Iya kan? Lah sebesar apa? Kamu tahu Allah ini maha akbar. Allahu akbar. Allah maha besar. Kalau turun ke langit dunia. Dalam keadaan meninggalkan aras berarti kecil sekali. Ada di antara aras dan bumi. Kan begitu. Itu namanya bodoh sebodoh-bodohnya. Dia lupa. Dengan apa yang dia yakini. Bahwa Allah tidak diliputi oleh apapun. Kalau turun ke langit dunia, berarti arasnya di atasnya. Berarti Allah diliputi oleh makhluk. Alis kadzalik? Bukankah demikian? Fahada jahlun min jahlin min jahlin. Ini kebodohan di atas kebodohan ya. Jahl fauqa jahl. Kau muslimin yang saya hormati. Maka kita kembali kepada ucapan musannif atau ucapan syarih. Qala maka siapa yang mengira minal juhali siapa yang mengira dari kalangan orang-orang bodoh bahwa kalau Allah turun ke langit dunia sebagaimana diberitakan oleh as-sadiq diberitakan oleh Rasulullah SAW yang jujur terpercaya Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dikira kalau turun ke langit dunia berarti meninggalkan arasnya, berarti arasnya ada di atasnya. Eh. Wa yakunu mahsuran baina tabaqatain. Berarti Allah berada di antara dua tabaqah. Tabaqah yang rendah langit dunia dan tabaqah yang tinggi yaitu arus. Tingkatan yang rendah langit dunia dan tingkatan yang tinggi arusnya. Berarti Allah di antara keduanya. Minal alam. Faqauluhu mukhalifun li ijma'is salaf. Ucapan seperti itu menyelisihi ijma'nya para salaf. Mukhalifun lil kitab was sunnah. Ini menyelisihi kitab dan sunnah. Wa qala Syekhul Islam dan berkata Syekhul Islam Abu Utsman Ismail Ibni Abdurrahman As-Sabuni. Berkata Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah Nah, pemilik kitab Akidah Salaf wa Ashabul Hadis. Dia berkata, Sami'tul Ustaz Aba Mansur Ibn Hamshad ba'da riwayatihi hadisan nuzul yaqul su'ila Abu Hanifa anhu faqala yanzil bila kaif intaha. Dikatakan oleh Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah bahwasanya aku mendengar Ustaz Abu Mansur Ibni Hamshad setelah riwayat hadis, setelah meriwayatkan hadis nuzul, hadis yang turunnya Allah ke langit dunia, Abu Hanifah ditanya tentang hadis ini. Bagaimana Allah turun ke langit dunia? Dijawab oleh Abu Hanifah, yanzilu bila kaif. Allah turun ke langit dunia dengan tidak perlu dibahas kayak apanya. Yang jelas Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Nah, wa innama Wa inna ma tawaqqafa man tawaqqafa fi nafi dhalik li dha'fi ilmihi bima'anil kitab was sunnah. Adapun tawakufnya beberapa orang yang tawakuf tidak berkomentar adalah karena uh, eh, doaifnya, lemahnya ilmu dia tentang makna-makna kitab was sunnah wa aqwalis salaf dan ucapan-ucapan salaf. Walidzalika yunkir ba'du ba'dhum an yakuna fawqal 'arsy. Oleh karena itu mereka mengingkari Sebagian mereka mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala an fawqal ars bal yaqulu la mubayinun ولا مجانب لا داخل العالم ولا خارجه فيصفونه adami wal mumtani' Akhirnya, karena mereka bodoh tidak mengerti kitab wa sunnah, kemudian tidak mengerti ucapan-ucapan salaf, ucapan para ulama, akhirnya sebagian mereka menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin di atas arasnya. Bahkan tidak mungkin di sampingnya. Bahkan tidak mungkin di dalam alam, tidak mungkin di luar alam. Fayasifu. Akhirnya mereka mensifati dengan sifat Adam. Mensifati dengan sifat ketidakadaan. Kalau tidak di sana, tidak di sini, tidak di situ, tidak di sono, tidak di mana-mana. Kira-kira benda itu ada apa enggak ada? Ya tidak ada. Lu nggak di mana-mana? Iya. Ada sebuah makhluk. Benda. Di antara sifatnya, dia tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di mana pun, tidak di mana-mana. Benda apakah itu? Hah, tebak-tebakan. Hah? Ya nggak ada. Benda yang tidak ada namanya. Enam. Nah, berarti mereka mensifati dengan sifat tadi karena kebodohannya. Nggak ngerti kitab, nggak ngerti sunnah, nggak ngerti akwal salaf, nggak ngerti ucapan para sahabat, nggak ngerti ucapan para ulama, akhirnya mereka hanya menyatakan pokoknya tidak di mana-mana. Itu adalah mumtani'. Mumtani' itu tidak mungkin. Itu sifat yang mustahil. Sifat yang mustahil. Tidak di dalam, tidak di luar. Berarti di mana? Di pintu. Hah? Allah tipis sekali. Itu mumtanya, mumtanya. Wala yasifunahu bima wasafa nafsahu minal ulu. Berarti mereka tidak mensifati Allah dengan apa yang Allah sifati dirinya sendiri dengan sifat tersebut. Berarti mereka tidak mensifati Allah dengan sifat yang Allah sifati dirinya sendiri dengannya dalam Al-Quran. Apa itu? Sifatul ulu. Berarti mereka tidak mensifati Allah maha tinggi. Wal istiwa alal ars. Atau di atas ars. Itu dalam Al-Quran juga. Allah sifati dirinya dengannya. Wa yakulu ba'duhum bihululihi fi kulli mawujud. Bahkan ada lagi yang berkata dengan perkataan lain. Sama kufurnya, sama sesatnya, tapi beda modelnya. Apa itu? Bukan, bukan Allah tidak di mana-mana, tapi justru sebaliknya. Allah di mana-mana. Maksudnya, maksudnya Allah di sana, di sini, di situ, di sana, di atas, di bawah, di kiri, di kanan, di mana-mana, meliputi seluruh makhluk ini. Maksudnya apa itu kira-kira? Maksudnya Allah hulul. Hulul itu meresap di seluruh makhluk. Bersama setiap makhluk. Ini pendapat Jahm bin Safwan, Jahmiyah. Khadudin Azza lebih mengerikan lagi. Yang satu ekstrim ke kanan, yang satu ekstrim ke kiri. Yang satu menyatakan tidak di mana-mana, yang satu menyatakan Allah di mana-mana. Suruh berantem aja keduanya, kita tonton. Siapa yang menang? Mana yang kalah, mana yang menang kita nggak peduli. Karena dua-duanya jelek, dua-duanya kufur, dua-duanya sesat. Kau muslim yang saya hormati. Qala yaqulu ba'duhum bihululihi fi kulli mawjud. Sebagian mereka berpendapat bahwa Allah meresap di seluruh yang ada. Ya. Wa yaqulu huwa wujudu kulli mawjud. Kemudian berkata bahwa Allah adalah wujudu kulli mawjud, bahwa Allah itu adalah keberadaan semua yang ada. Allah adalah keberadaan semua yang ada. Gila. Sudah nggak beres kepalanya. Sudah sesat. Di antaranya adalah Ibnu Arabi. Ibnu Arabi. Jangan pakai alif lam. Kalau pakai alif lam Ibnul Arabi, eh. Abu Bakar Ibnul Arabi seorang ahlu sunnah. Seorang ulama ahli sunnah. Tetapi Ibnu Arabi tanpa alif lam itulah seorang yang sesat yang sudah dikafirkan oleh para ulama karena berakidah hululiyah namanya. Akidahnya hululiyah yang berkeyakinan bahwa Allah meresap pada semua benda-benda dan makhluk-makhluk dan mereka berkata la illallah. Adapun kalian ahli sunnah dan kaum muslimin mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi mereka menyatakan la illallah. Tidak ada kecuali Allah. Apa maknanya? Enggak ada di semua. Kecuali Allah. Ini Allah, ini Allah, ini Allah. Semua. Kemanapun kamu menghadap, itu Allah katanya. Kamu menghadap ke pohon ya, itu, pohon itu Allah. Kamu menghadap ke tembok, ke tembok itu Allah. Kamu menghadap manapun itu Allah. Ini naudzubillah kufur kufur yang sangat jelas kufurnya. Ikhwanuddin azabullah wa nahwu dhalik. Dan yang sejenis dengan itu. Wa nahwu dhalika ta'ala Allahu amma yaqul. Yaqulun al-zalimun. Maha suci Allah dari apa yang diucapkan oleh orang-orang zalim tersebut. Maha suci Allah dari apa yang dikatakan oleh Ibnu Arabi. Maha suci Allah dari apa yang dikatakan oleh Jahmi. Maha suci Allah dari apa yang dikatakan oleh Al-Ittihadiyah ataupun Hululiyah. Maha suci Allah dari apa yang dikatakan oleh mereka kaum musyrikin. Dan juga kaum balin. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari semua apa yang mereka katakan. Wal jahiduna uluwan kabira. Dan juga maha suci Allah dari semua para penentang-penentang sifat Allah yaitu sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala. Maha tinggi Allah setinggi-tingginya, maha besar Allah sebesar-besarnya. Wa sayati li itsbati sifatil uluwi lillahi ta'ala ziyadah bayan indal kalam ala qauli syekh rahimahullah muhitun kulli syai'in wa fawqahu. Akan datang nanti penetapan sifat ulu, akan ada pembahasan khusus sifat maha tingginya Allah dengan dalil-dalilnya dari Quran dan Sunnah dengan ucapan para salafus saleh, ucapan para sahabat pada tabiin dan tabiin tabiin, insya Allah. Pada pembahasan-pembahasan berikutnya nanti, ketika menerangkan ucapan Allah, ucapan musannif yang menyatakan bahwasanya Allah meliputi segala sesuatu dan di atas mereka. Allah meliputi segala makhluk dan Allah di atas mereka. Insya Allah Ta'ala akan dibahas pada babnya. Selesai pembahasan kemarin alhamdulillah. Yang akan datang kita akan bahas ucapan musannif yang berikutnya yaitu wal araju haqqun wal mi'raju haqqun wa qad usriya bin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa urija bi syakhsihi fil yaqdah. Yang akan datang dibahas insyaallah bahwa mi'rajnya nabi adalah hak dan beliau telah diisrakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan dimi'rajkan sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi syakhsihi dengan jasadnya, dengan jiwanya dalam keadaan sadar, bukan mimpi. Ya. Ini akan dibahas insyaallah pada kajian mendatang باذنillah taala.